Kita lalai dan lupa bahwasanya di sana ada kehidupan setelah kehidupan yang fana ini di zaman yang kita hidup ini banyak tipu daya dan fata morgana yang membuat kita tidak memiliki atau kurang memiliki kemauan dan kesungguhan untuk mengejar dan meraih berbagai kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat dan membuat kita lalai, kita lupa, dan bermudah-mudahan untuk melakukan berbagai perbuatan, tindakan yang dapat menyeret kita kepada azabnya, kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu di zaman yang kita hidup ini kondisinya lebih parah dan lebih memprihatinkan. Di kanan kiri kita baik di saat kita berada di rumah bersama keluarga banyak urusan yang membuat kita lalai, membuat kita lupa terhadap ibadah dan amal soleh, menjadikan kita kurang bersemangat dan kurang memiliki kemauan untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar kehidupan akhirat. Lebih-lebih di saat kita keluar dari tempat tinggal kita, dari tempat bernaung kita. Kita keluar di kanan kiri kita, di depan dan belakang, terdengar dan terlihat berbagai hal yang dapat menipu kita, membuat kita lupa bahwa kita akan mengakhiri hidup ini dan pasti berakhir dan bahwasanya kita akan kembali kepada sebuah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir, sebuah kehidupan yang tidak ada ujungnya, abadi selama-lamanya, dan tidak ada pilihan lain selain dari dua tempat yang Allah siapkan. Tidak ada pilihan ketiga selain dari dua tempat yang telah Allah siapkan. Imma jannah, imma an-nar, wal billah. Kalau bukan jannah tempat kita Kalau bukan jannah tempat kita bernaung, berteduh dan hidup Selama-lamanya Maka an-nar Menunggu kita Menunggu kita untuk kita hidup Dalam kehidupan yang sangat menyusahkan Ikhwani Fiddin, para hadirin yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran ketika menggambarkan tentang kehidupan dunia kita yang kita sedang berada di dalamnya untuk kita berhati-hati tidak tertipu tidak terpesona yang membuat umur kita habis tanpa kita rasa waktu yang Allah berikan kepada kita sirna tanpa kita sadari dan baru kita menyadari setelah datangnya ajal setelah datangnya ketentuan Allah bahwa nyawa kita Ruh kita harus dikeluarkan dari jasad kita yang lemah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya di dalam surat Ali Imran. Zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ud dunya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Zuyina linnasi hubbus syahawat telah diperindah, dihiasi, dibuat indah dan menarik bagi umat manusia ini, an-nisa, perempuan dan wanita, mengganggu keimanan kita, mengganggu takwa kita, mengganggu ibadah kita. Wal dan putra-putri, keturunan, yakni anak keturunan baik putra maupun putri, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan kehidupan dunia. Wal qanatiril muqantar dan berbagai jenis harta yang dikumpulkan melimpah ruah adalah perhiasan dunia yang membuat orang banyak lupa. Banyak orang berlomba-lomba berpisah dengan keluarganya untuk mengejar dan mengumpulkan dunia yang melimpah. Berpisah dengan kampungnya untuk pergi jauh mencari dunia bahkan tidak sampai di situ. Dia siap meninggalkan berbagai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar itu semua dan mengumpulkannya. Dia siap melakukan dan mengerjakan berbagai amalan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan al-qanatiril muqantah, untuk mendapatkan berbagai jenis harta dengan segala bentuk dan warnanya dia siap dan mau melakukan itu semua. Begitu juga al-an'am, hewan-hewan ternak, baik dalam bentuk ibil, onta, ataupun dalam bentuk bakar, sapi, ataupun ghanamun, kambing. Indah, menarik, menjanjikan. Menjanjikan keberhasilan dan kenikmatan yang fana ini sehingga tidak sedikit seorang yang terlalai dari kewajiban. Tidak sedikit seorang hamba yang lalai dari sholat lima waktu. Tidak sedikit seorang hamba yang lalai dari berbagai kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Bahkan dia tidak peduli untuk meraih itu semua. Berbagai perhiasan dunia yang tadi Allah gambarkan sebagiannya. Untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Hal-hal yang Allah larang. Hawa nafsunya menjadikan segala sesuatu itu boleh hawa nafsunya menjadikan segala sesuatu itu mudah, segala sesuatu itu diterjang tanpa peduli dan tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah nyatakan dalam ayat ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am. Al khailil musawwamah di sini adalah kuda-kuda tunggangan, yang indah, yang gagah, yang mahal harganya. Di zaman kita mungkin hal ini sudah tidak berlaku. Diganti dengan kendaraan-kendaraan, jenis mobil yang mewah, jenis-jenis mobil yang menarik, yang menjanjikan kenyamanan dan berbagai kelebihan yang diinginkan dan dikejar. Sehingga dia rela melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia lupa atas kewajiban dalam rumah tangganya, dia lupa atas kewajiban terhadap tetangganya. Dia lupa terhadap kewajiban terkait dengan umat Islam, kaum muslimin secara umum. Dia tinggalkan itu semua untuk mengejar apa yang Allah nyatakan dalam ayat ini tadi. Wal khairil musawwamati wal an'ami wal har. Begitu juga al har, yaitu pertanian, cocok tanam, padi, dan yang semisalnya, kebun-kebun yang menarik, menjanjikan hasil, menjanjikan berbagai keberhasilan dan kenikmatan duniawi. Dia mengarang, dia berhayal, dan dia mengejar hayalan itu semua. Walaupun semua itu harus dengan mengorbankan iman, mengorbankan takwa, mengorbankan ibadah, mengorbankan syariat Allah, mengorbankan syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hendak dikata oleh manusia apa hendak dikata oleh tetangga? Apa hendak dikata oleh teman-teman ketika saya gagal dalam dunia ini? Ketika saya tidak berhasil dalam sekolah saya, ketika saya tidak berhasil dalam pekerjaan dan bisnis saya, apa akan dikatakan oleh teman, tetangga, orang yang melihat saya? Saya miskin, saya tidak punya apa-apa, gagal. Saya hanya beribadah dan beribadah. Itu semua bisikan yang terus ditiupkan oleh syaitan ke dalam sanubarinya untuk membuat dia lupa, lalai tertarik dan terpesona dengan fata morgana yang terlihat dari jauh bagaikan air yang menyejukkan yang segar yang bisa menghilangkan dahaga dan haus yang dia rasakan namun ketika dia datang mendatangi gambaran air tersebut ternyata dia hanya mendapatkan sesuatu yang kosong, hampa, dalam keadaan tubuhnya telah lelah berkeringat karena terik matahari yang panas. Begitulah dunia. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Allah lanjutkan hal nunabbiukum. Qul hal nunab qul hal unabbiukum bi khairin min dzalika. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu kenikmatan yang jauh jauh jauh lebih baik dari itu yang Allah persiapkan di Jannatul Naim. Jannah Allah Subhanahu wa taala yang kekal selama-lamanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-jannah Begitu juga nar Dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah diciptakan dan ada Allah siapkan Untuk hamba-hambanya Yang mutakin tempatnya adalah al-jannah Sementara al-kafirin dan al-zalimin Tempatnya adalah an-nar Dua tempat ini adalah tempat kembalinya manusia secara menyeluruh. Tempat kembalinya hamba-hamba Allah Imma syakiran wa imma kafura. Baik hamba-hamba Allah itu yang syakir, yang bersyukur kepada Allah dengan bentuk ibadah, bersyukur kepada Allah dengan melakukan amalan saleh. Bersyukur kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, maka tempatnya adalah jannah. Allah siapkan untuk kaum muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah jannah, kebun-kebun surga, dan mata-mata air yang segar. Sementara al-kafirin dan al-zalimin Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughatu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaq Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hamba-hambanya yang mukminin dan yang muttaqin serta hamba-hambanya Allah yang kafirin dan yang zalimin Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian kita kali ini, kita ingin mencoba mengenal, mengetahui berita-berita Allah Subhanahu wa taala tentang tempat kembali manusia, jannah ataukah an Kita ingin mengenal berita dan informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dua makhluk Allah yang besar dan agung ini, al-jannah dan an-nar. Kita akan membagi majelis kita ini dengan dua pembahasan atau dua jenis pembahasan. Yang pertama kita insya Allah akan membahas tentang jannah dan sifat-sifatnya. Kemudian akan dilanjutkan dengan an-nar dan sifat-sifatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitulah al-jannah dan an-nar yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim atau muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bis syahawat sesungguhnya jannah itu dikelilingi oleh berbagai kesulitan dikelilingi oleh berbagai kepayahan dan upaya-upaya yang berat Sementara an-nar itu dikelilingi oleh berbagai syahwat yang menyeret, menarik, menggelincirkan. Lebih tegas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala lamma khalaqa Allah al-jannata wan-nar Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah dan selesai menciptakan an-nar, qala li Jibril, Allah berkata kepada Jibril, memerintahkan Jibril, "Ya Jibril, idhab ilal jannah, fandur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah engkau kepada makhlukku yang namanya jannah ini. Kemudian kau lihat dia. Kemudian setelah itu, setelah Jibril mendatangi jannah dan melihatnya, melihat berbagai nikmat yang Allah siapkan di dalamnya. Kemudian Jibril menyatakan wa izzatika demi kemuliaanmu ya Allah. Tidaklah seorang kecuali menginginkan jannah itu. Tidaklah seorang hamba kecuali dia pasti ingin masuk ke jannah dan dia akan masuk jannah. Kemudian setelah itu setelah Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hasil kesimpulan dari yang apa dia lihat dari jannah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk kembali lagi dan melihat jannah. Setelah jannah pada kali yang kedua ini Allah telah kelilingi dengan Allah berikan di sekitarnya berbagai kesulitan, berbagai amalan yang berat bagi hawa nafsu yang sulit dilakukan oleh hawa, hawa nafsu manusia ini. Ketika itu Jibril melihat dan ketika Jibril merenungi apa yang dia lihat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan izzatika la ahad. Demi kemuliaanmu ya Allah. Sungguh tidak akan seorang pun mampu untuk masuk ke jannah. Ya subhanallah, itulah al-jannah Kemudian setelah itu diperintahkan kepada An-Nar. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril untuk mendatangi An-Nar dan melihat An-Nar. Ketika melihat An-Nar dan merenungi apa yang ada di dalamnya dari berbagai adab. Maka Jibril menemui Allah dan menyampaikan dan mengatakan sebagai kesimpulannya. Wa izzatika demi kemuliaanmu ya Allah. La ahada yuridu ayyadkhula fiha. Sungguh tidak ada seorang pun yang ingin masuk ke dalamnya. Semua orang menjauh, semua orang akan lari darinya. Kemudian setelah itu Allah hiasi an di sekitarnya dengan berbagai syahwat, dengan berbagai perhiasan yang mengundang hawa nafsu untuk melakukannya, untuk terjun dan masuk ke dalamnya, tergelincir, terpeleset ke dalamnya maka setelah itu diperintahkan kepada Jibril untuk kembali ke An-Nar dan melihatnya. Setelah itu Jibril pun berkesimpulan dan menyatakan kepada Allah wa izzatika, Ya Allah demi kemuliaanmu wa izzatika layan jua ahadun minha. Tidak seorang pun yang akan selamat dari an-nar karena betapa besar godaannya, betapa besar ujiannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini Allah berikan kepada kita syariat. Allah berikan kepada kita berbagai tugas, berbagai amalan dan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ad-dunya hulwatun khadira." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, indah, gemerlap, menarik. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian untuk tinggal di dunia ini dengan berbagai tugas fayanzuru kaifa ta'malun. Dengan itu Allah melihat bagaimana amalan kalian. Bagaimana sikap kalian menyikapi dunia ini? Apakah kalian bersyukur dan beribadah kepada Allah, menjalankan syariatnya dan meninggalkan segala yang Allah larang? Itulah hakikat daripada kehidupan kita ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita telah menulis berbagai karya baik tentang jannah wanar ini, tentang jannah dan sifat-sifatnya, jannah dan berbagai kenikmatan yang ada padanya, atau tentang an dengan segala azab dan kepedihan yang ada padanya. Di antara mereka ada yang menulis menjadikannya bagian daripada karya mereka yang besar, bagian dari karya-karya mereka yang besar. Al-Imamul Bukhari meletakkan bab khusus tentang sifatul jannah wanar. nar. Bahkan dalam beberapa uh, kitab yang lainnya disebutkan ahadis tentang jannah wa nar. Alimah Muslim juga demikian meletakkan bab-bab khusus, ahadis khusus tentang jannah wa nar. Alimah Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i dan yang lainnya juga demikian meletakkan bab atau kitab tentang sifatul jannah dan sifat an-nar dalam karya-karya mereka yang besar. Begitu juga Al-Hafidh al mundiri rahimahullah dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan para ulama yang lainnya di antara mereka ada yang menulis kitab-kitab khusus karya khusus tidak termasuk dalam karya yang besar kitab khusus karya dalam bidang ini tentang jannah dan tentang annar di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya di antara mereka adalah Al-Imam uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala menulis kitab-kitab khusus tentang al-jannah dan seputar ini telah tertulis karya yang sangat banyak. Ternyata hampir-hampir setiap ulama tadi menyempatkan dalam umurnya menulis dan menjelaskan tentang jannah, menulis dan menjelaskan tentang anna. Semua itu tidak lain dengan harapan terus mengingatkan mereka ketika mereka lupa Membangkitkan semangat ketika semangat itu turun. Meningkatkan rasa takut kepada Allah dan adabnya ketika rasa takut itu melemah. Dan meningkatkan harapan kepada Allah. Mengharap jannahnya ketika harapan kita berkurang dan lebih banyak ke arah dunia ini. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin mencoba mengupas beberapa sifat al-jannah dalam daurah singkat sehari kali ini dan tentunya waktu yang sangat singkat ini tidak cukup bagi kita untuk membahas semua sifat-sifat jannah dan sifat-sifat anna Namun sebagaimana dikatakan mala yudrak julluhu la yudrak kullu. Segala sesuatu yang tidak bisa didapat mayoritasnya bukan berarti ditinggalkan secara menyeluruh kita berusaha untuk mendapatkannya walaupun sebatas kemampuan kita dan sebelum kita memasuki pembahasan tema kajian kali ini penting untuk saya mengingatkan kepada saya pribadi terutama kemudian semua yang hadir untuk benar-benar mengharapkan dari Allah taufik benar-benar mengharapkan dari Allah bimbingan dari apa yang akan kita dengar dan kita baca ini. Benar-benar mengharap dari Allah untuk dibimbing agar kita bisa beramal dengan apa yang kita dengar dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meninggalkan segala sesuatu yang mengundang kita kepada adab Allah, mengundang kita kepada murkanya dan nerakanya. Kita berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan niat, mengikhlaskan niat untuk Harapan kita adalah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan dari semua dosa kita. Niat dari apa yang akan kita dengar ini mendapatkan tambahan iman, tambahan takwa untuk kemudian adanya perubahan-perubahan positif dalam kehidupan kita setelah ini. Perubahan positif pada akhlak kita, perubahan positif pada sistem muamalah kita, perubahan positif pada akidah kita, perubahan positif pada ibadah kita, pada rumah tangga kita, dan semuanya. Itu harapan dari duduknya kita di majlis ini, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu dan menolong kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sifat pertama dari al-jannah yang penting dan wajib kita imani adalah bahwa saja jannah itu tempat kenikmatan bagi hamba-hambanya yang mukminin yang bersifat kekal abadi selama-lamanya tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada ujung waktunya ini wajib diimani oleh setiap mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam banyak ayatnya. Telah menegaskan dalam banyak wahyunya. Baik di dalam Al-Qur'an atau dalam atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis mulianya. Telah banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang ini. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwasanya bagi mereka kebun-kebun surga yang mengalir padanya berbagai sungai dan mereka setiap diberi rizki dan kenikmatan dari berbagai buah-buahan sebagai bentuk kenikmatan dan rizki yang Allah karuniakan kepada mereka ahli jannah mereka berucap rizki ini mirip sekali dengan yang sebelumnya, memiliki kesamaan dengan yang sebelumnya. Dan di dalam jannah itu Allah berikan kepada mereka para istri yang suci, wahum fiha khalidun dan mereka itu kekal abadi selama-lamanya di dalam al-jannah. Berbagai kenikmatan ini tidak pernah terputus tidak pernah berhenti sejenak pun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Berbagai kenikmatan itu tidak pernah terputus sejenak pun. Tidak pernah terputus atau terhenti sedikit pun dari waktu. Begitu juga dalil-dalil yang lainnya di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu uh, bahwasanya al-jannah itu adalah tempat yang kekal abadi dan tidak pernah berhenti. Ditegaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Syarah Muslim. Di dalam kitab Syarah Muslim beliau menyatakan beliau menyatakan rahimahullahu taala madhab ahli sunnah wa ammatil muslimin mazhab keyakinan ahli sunnah dan seluruh umuman kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hal tentang kenikmatan akhirat tadi. Kemudian beliau menyatakan, wa anna na'imal jannah daimun la inqita'alahu abadan dan bahwasanya kenikmatan surga itu daimun kontinu terus berkesinambungan tidak ada putusnya tidak ada hentinya untuk selama-lamanya. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ditegaskan juga oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa kata beliau, "Wa qad ittafaqa salaful ummah wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnati wal jama'ah ala anna minal makhluqat ma la ya'lam ولا يفني بالكلية كالجنة والنار والعرش kata beliau telah sepakat para ulama salaf sejak dahulu kala para ulama ahli sunnah secara keseluruhan bahwasanya ada di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak sirna, tidak fana, tidak habis secara menyeluruh, tidak pernah habis walaupun sebagian darinya seperti al-jannah wa Anna, seperti jannah dan Anna, kemudian al-arsh arsullah azza wa jalla dengan tegas Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ini merupakan kesepakatan konsensus bersama ulama salaf sejak dahulu ulama kaum muslimin secara menyeluruh kemudian Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fisal Bainal Milali wan Nihal kata beliau ijma'ul ulama ala anna al-jannata wan nar la tafnayan wa la tabidan sudah merupakan ijma konsensus para ulama bahwasanya surga dan neraka tidak pernah fana tidak pernah habis dan tidak pernah sirna begitu juga para ulama yang lainnya menukilkan ijma atau kesepakatan para ulama kaum muslimin secara umum sejak dahulu kala bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah sirna. Tidak ada yang meyakini hal ini, tidak ada yang meyakini bahwasanya al-jannah wan nar itu sirna atau akan selesai dan terputus kecuali itu adalah akidah Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan pimpinan dari kelompok Al-Jahmiyah yang sekarang mulai dikembangkan dan mulai ditulis berbagai karya untuk memunculkan kembali untuk menyebarkan kembali akidah Jahmiyah di tengah-tengah umat ini. Itu adalah sifat pertama dari al-jannah. Kemudian sifat kedua dari berbagai sifat al-jannah semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya bahwasanya al-jannah itu Allah letakkan padanya tingkatan-tingkatan atau darajat tingkatan-tingkatan manazil di dalam al-jannah tidak bisa meratakan Hal ini tidak lain dikarenakan amalan, takwa dan iman hamba-hamba Allah berbeda dan bertingkat-tingkat. Kemauan dan kesungguhan, keikhlasan masing-masing hamba berbeda dari yang satu kepada yang lainnya. Sehingga balasan yang akan diterima, kenikmatan yang akan diraih sesuai dengan tingkatan masing-masingnya. Di antara dalil Al-Quran yang menyebutkan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwasanya al-jannah itu darajat, bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-95 dan 96 Allah menyatakan atau di dalam surat sebelumnya dalam surat Ali Imran ayat 163 Allah menyatakan hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malu. Mereka ahlul jannah itu tadi orang-orang yang soleh dan mukminin al-muttaqin mereka itu darajat berada pada derajat-derajat yang berbeda. Darajat menunjukkan lebih dari satu derajat, lebih dari satu tingkatan. Nah, indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat atas segala sesuatu yang mereka amalkan, yang mereka lakukan. Begitu juga di dalam ayat ke-95 hingga 96 surat An-Nisa. Surat An-Nisa Allah menyatakan la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Perhatikan baik-baik dua ayat ini yang mengisyaratkan kepada kita bahwa jannah itu bertingkat-tingkat disebabkan perbedaan tingkatan amalan masing-masing hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sama orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang tidak ikut bertempur dalam medan jihad dengan orang-orang al-mujahidun orang-orang yang berjuang berjihad di jalan agama Allah dengan harta mereka dan jiwa raga mereka berbeda. Orang yang tidak ikut bertempur, tidak ikut berjihad, gairi ulid barok Selain orang-orang yang memang memiliki barakallahu fikum halangan, memiliki udur untuk tidak bisa bertempur, tidak bisa ikut hadir di medan tempur. Maka Allah membedakan kaum mukminin dibagi dua. Ada kaum mukminin yang mau dan ikut tempur di medan jihad fi sabilillah. Di sana ada kaum mukminin yang tidak ikut tempur, yang tidak mau untuk hadir di medan tempur. Dua jenis hamba Allah ini kata Allah Subhanahu wa taala la yastawi, tidak sama. Kemudian Allah merinci. Orang-orang yang berjuang berjihad di jalan agama Allah dengan harta mereka, kuda tunggangannya dia beli sendiri, tidak menunggu bantuan dari waliul amr. Tidak menunggu bantuan dari kas negara untuk membeli persenjataannya ketika bertempur. Di sini tentunya kita menyadari dan meyakini bahwa jihad yang dimaksud, pertempuran yang dimaksud adalah jihad dan pertempuran yang sah menurut aturan Al-Quran dan Sunnah yang memang dibawa izin dan perintah waliul amr menghadapi kaum kufar dan musyrikin yang telah memenuhi persyaratannya. Bukan jihad yang dimaksud adalah jihad yang diklaim oleh kaum khawarij, kaum teroris yang mengatasnamakan tindakan mereka dengan amalan jihad. Sebagaimana sering kita bahas dalam berbagai kajian kita. Kemudian Allah melanjutkan, Fadlallah al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al qa'idina darajah." Allah lebih mengutamakan para mujahidin yang berjuang dengan harta mereka dan jiwa raga mereka. Harta mereka dia gunakan tidak menunggu bantuan. Dia punya keluarga tidak menunggu adanya bantuan dari waliul amr atau pihak terkait. Dia siapkan bekal untuk keluarganya selama waktu dia berjuang. Entah tiga, empat bulan atau lebih. Dia persiapkan ini sangu untuk kalian, wahai istriku dan anak-anakku. Aku akan pergi berjuang. Aku membeli kuda dengan sendiri dengan uangku, membeli pedang dengan uangnya, membeli perbekalan tempur dengan uangnya. Ini maknanya biamwalihim, berjuang dengan harta-harta mereka, kemudian dengan jiwa raga mereka. Jenis yang seperti ini Allah lebih utamakan dibandingkan orang-orang yang tidak ikut dalam medan tempur. Wa kullan wa'adallahu husna. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya orang yang ikut di medan tempur berjuang dengan hartanya atau berjuang dengan raganya saja tanpa hartanya, masing-masingnya akan mendapatkan kebaikan, masing-masingnya akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah sesuai dengan tingkatannya, atau tidak ikut bertempur karena dia tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk hadir karena sakit, karena ada alasan yang memang dibenarkan secara syar'i untuk tidak hadir, maka yang seperti ini pun kata Allah wa kullan wa'adallahu husna masing-masingnya Allah janjikan untuknya, Allah siapkan untuknya jannah sesuai dengan tingkatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan darajatin minhu. Darajat tingkatan-tingkatan yang berbeda satu dengan yang lainnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala wa maghfiratan dan ampunan wa rahmah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu ghafuran rahima dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha di dalam surat Taha ayat yang ke-75 wa may ya'tihi mu'minan fa kata Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang datang menemui Allah mukminan dalam keadaan dia mukmin qad amila salihat dan telah beramal dengan berbagai amalan salih, as-salihat fa maka bagi mereka atau mereka-mereka itu lahum bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat derajat tingkatan-tingkatan jannah yang tinggi. Beberapa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jannah itu bertingkat-tingkat. Begitu juga firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajatin sekian derajat di atas yang lainnya. Perhatikan baik baik-baik beberapa ayat ini yang mengisyaratkan kepada kita bahwa jannah itu bertingkat-tingkat. Kita akan semakin mendapatkan kejelasan ketika kita mendengarkan beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam Antara lain adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fil jannati mi'ata daraja, 'addahu Allah lil mujahidina fi sabilillah." Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Sesungguhnya di dalam al-jannah itu ada seratus tingkatan. Di dalam al-jannah itu ada seratus tingkatan. Allah siapkan untuk para mujahidin yang berjuang di jalan agama Allah. Masing-masing tingkatan satu dengan lainnya jarak antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Begitu juga uh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Fudalah Ibnu Ubaid dari sahabat Fudalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana aku kata Rasulullah menjamin adanya sebuah rumah yang berada di bagian pinggir jannah bagi barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran Walaupun dia berada di atas kebenaran, dia tinggalkan sengaja perdebatan itu. Maka Rasulullah menjamin untuknya sebuah posisi dan tempat di bagian jannah. Wabi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin adanya sebuah rumah bagi seorang yang meninggalkan dusta walaupun hanya sebatas bergurau. Sengaja meninggalkan dusta itu walaupun bergurau. Barang siapa yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan jaminan rumah yang berada di tengah-tengah al-jannah. Di tengah-tengah al-jannah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, وَبِبَيْتٍ fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu." Dan aku menjamin sebagai penjaminnya untuk mendapatkan sebuah rumah yang berposisi pada jannah yang tertinggi, surga yang tertinggi bagi barang siapa yang baik akhlaknya. Tiga hal ini tadi. Yang satu rumah di tepi surga atau di bagian bawah surga. Yang kedua di surga di bagian yang tengah. Kemudian yang ketiga dengan rumah yang berada berposisi pada jannah yang tertinggi. Hadis ini tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Ibnu Hibban dan Hakim dari sahabat Fudhalah bin Ubaid menegaskan kepada kita bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan amalan baik zahir ataupun amalan batin. Kemudian di antara sifat-sifat al-jannah Nah, terakhir hadis yang kita baca dari sahabat Fudail bin Ubaid. Nah, barakallahu fiik dari sahabat Fudalah bin Ubaid diriwayatkan oleh Nah diriwayatkan oleh Bidi Al-Hakim dan An-Nasai dan Ibn Hibban Nah Barakallahu fiik. Setelah kita meyakini dan mengetahui dua hal dari sifat-sifat jannah, yang pertama bahwasanya jannah itu kekal abadi, tidak pernah terputus dan terhenti, tidak pernah fana. Yang kedua bahwasanya jannah itu memiliki tingkatan-tingkatan dan bahwasanya masing-masing tingkatan yang satu dengan yang lainnya e, bagaikan langit dan bumi. Yang berikutnya dari sifat jannah adalah bahwasanya jannah itu memiliki aroma aroma jannah yang harum Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam banyak hadis. Ditegaskan dalam banyak hadis antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina amah Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad Seorang kafir yang dalam perjanjian Perdamaian Dengan kaum muslimin Maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi jannah Yang mana aroma wangi jannah itu dapat tercium dari perjalanan sejauh 40 tahun. Nah, antum bisa melihat ya ikhwan ketika antum datang ke sebuah rumah. Ketika antum baru sampai di halaman rumah itu tercium aroma wangi bakur atau rud atau dupa yang wangi. Betapa antum merindukan untuk cepat masuk ke rumah itu. Tercium dari luar namun aroma itu hilang sejenak. Sirna tidak lama dari waktu yang dia dapatkan aroma wangi tersebut. Sementara al-jannah aroma wanginya yang tentunya terbuat dari berbagai pewangi yang Allah ciptakan yang tidak pernah ada di dunia ini tercium dalam perjalanan 40 tahun. Atau bahkan kita di dunia ini Ketika kamar kita telah diberi pewangi yang harum, kita tidak bisa merasakan wanginya kamar itu kecuali apabila kita masuk ke dalamnya. Ketika kita berada di dalamnya. Namun ketika kita berada di ruang tengah atau di teras rumah, kita tidak mampu mencium aroma wangi kamar kita. Sementara al-jannah Aroma wanginya dapat tercium dalam perjalanan 40 tahun. Tentunya ini salah satu kelebihan nikmat dan sifat al-jannah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang muttaqin. Kemudian yang berikutnya bahwa Jannah itu memiliki pintu-pintu. Jannah memiliki pintu. Jumlah pintu al-jannah ini adalah delapan. Jumlah pintu al-jannah delapan. Sebagian pintu itu disiapkan untuk amalan-amalan khusus sebagaimana nanti kita akan melewatinya sebagaimana kita akan mengetahui beberapa dalil tentangnya dalil dari Al-Quran bahwasanya Al-Jannah itu memiliki pintu yang banyak lebih dari satu atau abwa adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw dan orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Orang-orang yang ketika di dunia berjalan di atas takwa. Allah giring mereka menuju kepada al-jannah. Berbondong-bondong. hatta idza ja'uha sampai ketika mereka telah sampai di hadapan jannah futihat abwabuha maka Allah bukakan pintu-pintu jannah tadi abwabuha kata-kata abwab adalah jamak mufradnya atau tunggalnya babun jamaknya adalah abwab menunjukkan bahwa jannah itu memiliki pintu dan pintunya berbilang lebih dari satu Ayat ini tidak menyebutkan bilangan berapa jumlahnya, namun dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang diutus di samping membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum mukminin juga menjebar, menjabarkan, menafsirkan dan merinci Al-Quran yang Allah turunkan ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fil jannati thamaniyatu abwab fil jannati thamaniyatu abwab di dalam jannah itu atau pada al jannah itu terdapat delapan pintu delapan pintu hal ini juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dari sahabat Abu Hurairah atau dari sahabat Uthbah bin Abd As-Sulami Uthbah bin Abd As-Sulami radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jannatu laha thamaniyatu abwab jannah itu memiliki delapan pintu dari ayat yang tadi di dalam surat surat Az-Zumar ayat 73 kemudian dua hadis ini yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Utbah bin Abi As-Sulami radhiyallahu anhu kita meyakini mengetahui dan meyakini beriman bahwasanya jannah itu memiliki pintu dan jumlah pintunya adalah delapan. Dan pintu al-jannah ini ketika kehidupan dunia seperti ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu jannah ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus pada hari Kamis, hari Isnin, eh, hari Senin dan hari Kamis. Yom Isnin dan Yom Al-Khamis. Pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu jannah tersebut. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا Kata Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah pada setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hamba muslim yang tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini tentunya ada keutamaan tauhid, keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Bahwasanya kesyirikan itu dapat mencegah seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. kecuali apa eh, siapa yang akan mendapatkan ampunan ini seorang mukmin hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kemudian Allah lanjutkan atau kemudian dalam uh, barakallahu fikum Rasulullah menyatakan melanjutkan illa rajulan kecuali seorang yang tidak akan mendapatkan ampunan dan keutamaan dalam hadis ini seorang yang dalam keadaan bermusuhan, berselisih dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Anziru, tunggu kedua orang ini yang sedang berselisih." Kedua orang ini yang sedang saling tidak tegur sapa sampai keduanya saling menyapa dan damai tertunda untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pada hari Senin dan hari Kamis, Allah bukakan pintu-pintu jannah. Pembahasan kita adalah pada bagian pertama hadis ini. Bahwasanya pintu-pintu jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis. Hal ini menekankan kepada kita bahwasanya jannah dan annar itu ada pada hari ini. Telah diciptakan oleh Allah dan ada. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya untuk permasalahan ini ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Namun kesimpulan yang ingin kita ambil dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bahwasanya jannah itu memiliki pintu-pintu. Di antara sifat pintunya, di antara sifat pintu-pintu jannah bahwa dia dibuka pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Bagaimana dibukanya? Jam berapa? Wallahu taala alam. Tidak dikabarkan kepada kita. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berucap kecuali wahyu, tidak berucap kecuali berita dari Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan kepada kita berita yang mulia ini dan kita sebagai umatnya diwajibkan beriman atas segala berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menegaskan bahwa jannah atau pintu jannah itu berbilang delapan adalah hadis Ubadah ibn Islamit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لرواية الإمام بخاري dan الإمام مسلم dan yang selain keduanya Rasulullah menyatakan man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haq wal nara haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal Wa fi riwayah adkhalahu Allah al-jannah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha syah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang tiada sekutu baginya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya sekaligus rasulnya wa anna Isa abdullah wa rasuluh dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya Wa kalimatu alqaha ila Maryam dan perintah kun fayakun itu diperintahkan kepada Maryam wa ruhun minhu dan ruh yang Allah kirim kepadanya wal jannah hakun dan bahwasanya jannah itu adalah benar dan begitu juga bahwasanya annar itu adalah benar pasti Allah akan masukkan dia kepada al jannah dari pintu-pintu jannah yang delapan yang dia mau. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jannah itu memiliki pintu-pintu yang jumlahnya ada delapan. Di antara pintu-pintu jannah ini ada yang atau uh, pintu-pintu uh, jannah itu disebutkan dalam beberapa hadis diperuntukkan untuk orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tertentu. Di antaranya adalah disebutkan dalam uh, hadis tentang saum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya bahwa orang-orang as-saimun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Melalui pintu Ar-Rayyan. Begitu juga di sana ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang sholat, yang maksudnya dia memiliki kelebihan di bidang sholat dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Kelebihan secara zahir, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat yang sifatnya nafilah ataupun kelebihan secara batin dia lebih serius sungguh-sungguh di dalam sholatnya maka dia akan dipanggil melalui pintu salat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan hadis ini juga muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al Imam Muslim qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah Ya Abdullah hadha khair faman kana min ahli salati du'iya min abwabis salat ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة Kata Rasulullah barang siapa yang berinfak dengan dua bentuk barang yang mirip. Di sini maknanya sangat luas dijelaskan oleh para ulama. di jalan agama Allah Subhanahu wa taala disebutkan makna anfaqa zaujaini fi sabilillah adalah misalnya menginfakkan barakallahu fikum uh, seekor kuda sekaligus seekor unta. Kuda berfungsi untuk mengangkut pasukan tempur, onta biasa digunakan untuk mengangkut perbekalan tempur, baik makanan dan persenjataan atau yang lainnya yang semisal dengan ini. Dia berinfak dalam bentuk uang untuk perbekalan makan para mujahidin dan juga berinfak dalam bentuk uang untuk keluarga yang ditinggal oleh para mujahidin. Ini mana man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Nam nudiya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang banyak. Faman min ahli salah du'iya min babis salah. Barang siapa yang dia itu merupakan ahli menekuni salat dengan segala persyaratan rukun, kewajiban dan keutamaannya, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa dia adalah seorang yang rajin mengikuti pertempuran dalam jihad fisabilillah, dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Dan di zaman kita ini boleh dikata sudah tidak ada jihad lagi yang di atas syariat yang benar. Para ulama kita terdahulu adalah di masa hidup di masa yang masih terdapat di sana jihad yang syar'i yang dipimpin langsung oleh waliul amr, dipimpin langsung oleh pemerintah mereka menghadapi kaum kufar sehingga kita mendapatkan dalam biografi tarajim para ulama kita الإمام عبد الله بن المبارك الإمام شعبة بن الحجاج سفيان بن سعيد الثوري الإمام بارك الله فيكم Sa'id bin Jubair, Al-Auza'i dan yang lainnya dalam sejarah mereka kita mendapati mereka adalah orang-orang yang apabila terdapat panggilan untuk bertempur, mereka berada di garis terdepan di dalam berjuang. Mereka adalah ulama di waktu yang sama. Mereka adalah penuntut ilmu di waktu yang sama. Mereka iya. adalah para duat, para dai-dai. Namun mereka juga di waktu yang sama orang yang ahli ibadah, salat malam, qiyamul lail, saum di siang hari, bersedekah, berinfak, amar ma'ruf nahi munkar dan yang lainnya. Namun juga dalam bab jihad ini tadi mereka pun berada dalam garis terdepan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an mereka berjuang bersama Rasul, berjuang di bawah pimpinan Rasul, berjuang sebagian mereka di bawah pimpinan Khulafaur Rasyidin, berjuang di bawah pimpinan para umara dengan bentuk jihad yang syar'i. Maka ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan waman kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa mereka adalah orang yang rajin melakukan saum, baik saum Ramadan maupun saum nafilah yang lainnya, maka akan dipanggil dari pintu yang diberi nama dengan Ar-Rayyan, wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin bersedekah, berinfak, tidak ada satu pintu kebaikan terkait dengan sedekah kecuali dia berada di garis terdepan. Tidak ada pintu kebaikan terkait dengan infak, dia kecuali berada di sana maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah tersebut di jannah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di saat seperti ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apa ada seorang yang akan dipanggil untuk masuk ke jannah melalui pintu jannah yang delapan itu semuanya? Apa ada seorang hamba yang seperti ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Naam, wa arju takuna minhum. Ada kata Rasulullah dan aku berharap engkau adalah salah satu di antara mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq, raja yang dimaksud di sini oleh Rasul adalah raja yang muhakkak, yang terrealisasi. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu hamba Allah yang akan masuk jannah dipanggil dari seluruh pintu yang ada. Ketika itu pintu jihad, Abu Bakar dipanggil dari pintu jihad karena ketika di dunia beliau adalah sering berada di garis terdepan jihad ini dengan hartanya dan dengan jiwa raganya. Ketika pintu berpuasa saum Abu Bakar pun dipanggil melalui pintu Rayyan. Ketika itu pintu salat, maka Abu Bakar pun dipanggil dari pintu salat. Ketika itu pintu sadaqah, maka Abu Bakar dipanggil juga dari pintu sadaqah. Radiyallahu anhu. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa sifat tentang pintu-pintu jannah yang dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kita ya, telah melakukan kajian ini kurang lebih 1 jam 15 menit. Kita beri kesempatan kepada hadirin untuk uh, sejenak istirahat kurang lebih 10 menit untuk kemudian kita kembali melanjutkannya bagi yang ingin e, eh, berwudu atau yang semisalnya saya persilahkan